dan juga tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, azakumullah jami'an, ingat. Sikap takalluf itu akan muncul ketika seorang tidak ada atau jauh daripada tolabul ini. Kenapa? Karena ketika orang ini jauh daripada ilmu, walaupun ada semangat amal, maka amal ini hanya akan terarah kepada satu bentuk yang jauh daripada ilmu. Atau subhanallah hal ini mengingatkan kita kepada pernyataan Ibnu Jozi dalam kitab Sayyidul Khatir belum mengingatkan kepada kita akibat daripada orang yang takalluf itu adalah godaan daripada iblis laknatullah alaih yang hanya mengingatkan kepada mereka bahwasanya kehidupan ini adalah beramal beramal ditalbis oleh iblis yaitu suatu pelajaran atau suatu kaidah bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan beramal. Dimunculkan kepada mereka semangat amal, namun dijauhkan dari para ilmu. Diingatkan kepada yang penting beramal. Yang penting beramal. Dan ini adalah pintu kesesatan yang ditawarkan oleh iblis laknatullah alaih. Semangat amal, namun jauh dari para ilmu. Jatuh kepada takalluf. Dan ketika seorang jatuh kepada takalluf, wal'iyadu billah sebanyak apapun amalan yang mereka lakukan maka hanya akan menjadi habaan mentura atau wal billah seperti yang Allah firmankan wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah mereka menyangka seakan mereka berbuat amal baik begitu banyaknya bahkan siap untuk menumpahkan darahnya tapi ternyata sia-sia wal billah ini tentu yang tidak kita inginkan. Kita ingin amalan yang kita lakukan benar-benar mabniyun, terbangun alal kitab was sunnah. Di atas Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Dengan faham salaful ummah yaitu para salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Maka waspada dan hati-hati ketika ada semangat dalam hati kita untuk beramal namun kita tidak punya ilmu. Hati-hati. Ketika muncul semangat amal kita arahkan untuk boleh ini Kita arahkan untuk boleh ini sehingga amalan kita terarah dengan ilmu, bukan dengan zunun, bukan dengan prasangka atau perasaan. Karena ketika seorang beramal dengan perasaan, dengan perkiraan, itu adalah pintu kesesatan. Seperti dinyatakan oleh Ibn Mas'ud anhu ketika berjumpa dengan suatu umat yang mereka tekeluf membebani dengan suatu amal yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yaitu berzikir dengan suara keras setelah salat subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah dipimpin dengan suara jahar seakan-akan mereka bertakarub kepada Allah nikmat seakan-akan namun ketika dilihat oleh Ibn Mas'ud maka kaget Ibn Mas'ud dengan muka merah Diingatkan kepada mereka, wallahi kalian ini ada di antara dua hal. Kalaulah kalian atau ini merupakan hal yang pertama, yaitu kalian ini adalah suatu umat yang lebih pintar, lebih pandai daripada para sahabat. Kenapa demikian? Karena memang para sahabat itu tidak ada yang melakukan zikir secara berjamaah, zikir dengan jahran, bersama-sama. Apalagi dipimpin, tidak pernah ada. Nah kalau seandainya ada generasi yang selanya mengamalkan dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Berarti seakan-akan mereka itu punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Berarti mereka umat yang lebih pandai dari para siapa? Sahabat. Ini yang pertama. Dan tentunya mereka tidak akan mungkin menyamai kedudukan ilmu para para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin kalian sekarang ini atau kalian sekarang ini dalam keadaan taftau babad dalalah. Kalian ini saat ini sedang membuka pintu kesesatan. Heran mereka. Kenapa dikatakan pintu kesesatan? Mereka berzikir kepada Allah. Zikir juga diperintahkan oleh Allah. Fadkuruni akurkum. Diperintahkan apalagi zikir setelah sholat. Diperintahkan. Sehingga mereka menyatakan, Ya benar Mas'ud, Ma aradana illal khaira. Wahai Ibn Mas'ud, kita ini tidak mengingat, menginginkan kecuali kebaikan. Kita ingin kebaikan. Katanya. Kemudian dijawab oleh Ibn Mas'ud. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak sampai kepada tujuan, salah jalan. Ini yang dinamakan takalluf. Wal'iyadzubillah. Dan seorang akan terjatuh kepada takalluf ketika dia jauh dari para ulama dan hilang semangat tolabul ilminya. Oleh sebab itu ikhwati filah sekali lagi ketika ada dalam hati kita semangat untuk beramal arahkan arahkan untuk talabul ilmi. Apapun kedudukan kita apapun kedudukan kita entah kita atau sebagian kita ada yang pedagang, bertani ataupun yang lainnya, jangan lupa. Wallahi dengan semangat talabul ilmi ini lahir dari kalangan kaum muslimin, ini akan mengangkat izzah kita. Semangat amal yang diiringi dengan ilmu, ilmu yang benar. Ilmu yang dikatakan oleh Al-Imam Maka maka Allah wa maka Rasul ala fahmi as-sahabah dan ketika memang lahir generasi yang seperti ini, ini yang akan ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang generasi yang seperti inilah yang siap untuk mengamalkan, siap untuk menjaga dan membela. Tidak hanya semangat mengamalkan kemudian kalah dengan cacian, dengan godaan, atau dengan intimidasi. Lah, mereka siap untuk mengamalkan dan siap untuk memperjuangkan, membela apa yang dia yakini dan tidak ada takalluf ketika seorang kembali rujuk atau kembali kepada Al-Quran was sunnah ala fahm sahabat itu bukan takalluf tapi takalluf ketika orang ini membebani memaksa dirinya untuk beramal dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan kita ingat hadis yang sering kita dengarkan bagaimana ketika datang beberapa para sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat semangatnya, semangat amal dan banyaknya amal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan datang sungguh. Atau sebelum mereka mendatangi, mereka menyatakan kepada sahabatnya yang lainnya, saya tidak akan menikah kata mereka tidak akan menikah. Sehabiskan waktunya untuk takarrub, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya menjawab, saya tidak akan makan. Makan siang tentunya. Dan saya akan gunakan semuanya untuk ber, berpuasa. Semuanya. Kemudian satunya menyatakan, saya tidak akan tidur malam. Akan saya gunakan semuanya untuk takar takarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipanggillah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu menyatakan apa kalian yang menyatakan kada wa kada? Apa kalian mengucapkan ini dan ini dan ini disebutkan? Naam. Kemudian ditegur dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidur dan juga saya bangun. Saya juga menikah. Kemudian juga apa saya makan dan juga saya berpuasa Faman raghiba an sunnati falaysa Barang siapa yang membenci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Kemudian ingatkan lagi oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam, sesungguhnya saya adalah orang yang paling baik di antara kalian, saya yang paling mulia di antara kalian, saya orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi beliau juga berpuasa, tapi juga berbuka. Beliau juga menikah, tidak melakukan rahbaniyah, dan juga beliau tidur malam, juga bangun malam. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup segala pintu yang akan menyampaikan kepada kita at-takalluf atau yang akan menyampaikan kita kepada sikap takalluf yaitu membebani dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhwati fillah, azakumullah jami'an. Ini yang harus kita hati-hati. Sikap takalluf dan ini merupakan program daripada iblis laknatullah alaih untuk hanya diingatkan semangat amal namun jauh daripada ilmu kemudian jawaban yang selanjutnya yaitu mereka kata Ibn Mas'ud adalah suatu umat yang telah Allah pilih suatu umat yang telah Allah pilih untuk hidup dan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini tentunya mengingatkan kita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita yaitu Allah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati yang dimiliki oleh manusia ini maka didapati hati yang paling baik adalah hati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dipilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan risalah. Kemudian setelah itu dilihat mana hati-hati yang paling baik. Maka didapati para sahabat merupakan suatu umat yang paling baik hatinya sehingga Allah lahirkan mereka, Allah bang, atau Allah ciptakan mereka untuk hidup dan menyertai siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Akhwati fillah azakumullah jami'an menunjukkan memang mereka sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya memang umat ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban dari kita tentunya untuk kita mengembalikan uswah kita dan kedua kita, ketidak kita, kedua kita kepada para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini merupakan aslun pokok atau dasar daripada pemahaman atau dasar daripada prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian diingatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata Al-Imam Ahmad, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi as-sahabah. Prinsip pemahaman as-sunnah kami adalah kita memegangi apa yang telah dilakukan atau kita memegangi prinsip para sahabat. Ini yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Dasar sunnah yang diyakini oleh Imam Ahmad adalah dengan kita berpegang teguh dengan prinsip para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan memang wallahi suatu umat Tidaklah mereka akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah aiza kemuliaan mereka akan kembali. Kecuali ketika mereka kembali. Untuk mengikuti jejak para sahabat Ridwanullah Alaihi majma'in. Seperti yang dikatakan oleh Alimah Malik. Ingat. Pernyataan Imam Malik. La yasluhu amru hadihil ummah. Illa bima saluhat bihi awaluha. Ini merupakan peringatan dari beliau bahwasanya urusan umat ini tidak akan baik. Mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali mereka mengembalikan mengikuti satu umat yang telah berhasil dalam mendebat mendapatkan kemuliaan, menegakkan kemuliaan. Siapa mereka? Yaitu para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Dan tentunya ikhwati fillah suatu kekalahan dan musibah ketika Allah jauhkan kita dari para fahmu sahabat. Oleh sebab itu, ingatlah. Dan ini yang harus kita bangkitkan. Bahwasanya memang prinsip para sahabat itu jalan bagi kita satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan yang harus kita ikuti. Dan ini yang yang akan menyampaikan kita dan ini yang seperti Allah firman, firmankan qul hadhihi sabili Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah yang saya menyeru kepada Allah ala basirah di atas basirah. Al basirah kata para ulama al ilmu. Itu ilmu. Adu'u ila Allah ala basiratin ana. Yang aku lakukan. Wa manittaba'ani. Dan orang-orang yang mengikuti aku. Subhanallah. Memang jalan hanya satu. Dan saat membaca ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu garis yang lurus. Kemudian menyatakan kepada para sahabat, ikuti jalan ini. Membuat garis lurus, Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis yang lainnya. Fakatta khututan an yaminihi wa shimalih. Dibikin garis oleh beliau. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan untuk kita mengikuti jalan ini. Dan waspada daripada jalan-jalan yang lainnya begitu banyaknya. Apalagi dinyatakan oleh beliau. Likufri kulli babin. Di setiap pintu. Itu ada da'in yad'u. Ada da'i yang menyerukan kepada mereka. Untuk masuk kepada pintunya. Hati-hati. Ikhwati fillah a'azzakumullah jami'an. Ini merupakan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita waspada dan ingat dan kembali untuk benar-benar kita ingat dan mengembalikan sikap amalan yang kita lakukan untuk kita kembalikan atau kita ittiba kepada para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in dan jangan sampai Ketika kita beramal sekali lagi hanya mengandalkan perasaan kita, perkiraan kita atau teori akal kita yang sangat bodoh. Karena memang kita zaluman. Jauhlah kita sangat bodoh. Tapi ketika kita mengembalikan kepada seumat yang memang sudah Allah pilih mereka. Mengikuti mereka. Wallah suatu keselamatan. Dan suatu urusan agama tentunya. Kita kembalikan kepada para ulama. Dan ulama yang pertama atau para ulama. Ahlul hadis yang pertama. Yang lahir di atas muka bumi ini adalah siapa? para sahabat. Mereka adalah ahlul hadis. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, azakumullah jami'an. Sekali lagi, bahwasanya dengan kita mengembalikan dan kita benar-benar semangat untuk mempelajari fahmu sahabat itu wallahi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang mulai dilalaikan oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu sampai-sampai kita ingat bagaimana Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani untuk Malik Ramdhani beliau pernah menyatakan karena memang jarangnya dan sedikitnya orang-orang yang mengembalikan kepada para sahabat pemahaman para sahabat sampai beliau membuat suatu pertanyaan kata beliau aina alladziina yufassiruna al-qur'ana bitafsiril athari mana orang-orang yang sekarang membaca Al-Qur'an dengan tafsirul athari mana tafsirul athari tentunya Ketika mereka membaca Al-Quran mengembalikan kepada jalan atau prinsip para para sahabat. Itu al-azari. Setiap kita mendengarkan Al-Quran lari kepada pemikiran akal mereka. Setiap kita mendengarkan bacaan hadis mereka tafsirkan dengan hawa nafsu mereka. Dan kalau memang setiap orang berhak untuk mentafsirkan Al-Quran terlalu itu, maka tentunya ini merupakan jalan menuju perpecahan yang akan semakin sengit di kalangan kaum muslimin. Ketika setiap orang menyatakan berhak untuk mentafsirkan Al-Quran, maka ini hanya akan menyampaikan kita kepada perpecahan yang akan semakin banyak. Dan memang jalan yang akan menyatukan kita dan ini yang kita yakini hakul yakin katakan bahwasanya jalan yang akan menyatukan seluruh kaum muslimin yaitu jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan ketika mereka jauh daripada prinsip para sahabat maka mereka hanya akan semakin jauh. Dan wallahi demi Allah ini yang disadari oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berupaya untuk menjauhkan kita daripada tafsirul asyari al-athari sehingga kita lihat bagaimana upaya mereka untuk mengambil kaum muslimin mereka upayakan kaum muslimin untuk dijadikan pemikiran mereka jauh daripada tafsirul asyari mereka ambil putra-putra kaum muslimin dari negeri-negeri kaum muslimin. Mereka didik sehingga pulanglah mereka ke negeri mereka menjadi doa di Abu Wabi jahannam dan ini memang dipersiapkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan mereka memang tahu dengan munculnya dai yang seperti ini inilah yang akan menghancurkan kekuatan kaum muslimin izzah kaum muslimin namun ketika kaum muslimin mengembalikan sikap mereka kepada itibah inilah Berarti memang kaum muslimin menuju kepada kekuatan. Ikhwati fillah azakumullah zaman ingat. Bagaimana para sahabat dari radhiyallahu alaihi majmain dengan kekuatan mereka dengan kekuatan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap taslim mereka yang begitu kuat ketaatan mereka yang begitu hebat dalam jumlah yang sangat minim Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketakutan kepada musuh-musuhnya. Sehingga orang-orang Persia dan Rum ketika mendengarkan sekedar mendengarkan suatu golongan manusia yang tidak takut kepada Allah. Bahkan mencari kematian di jalan Allah. Yang la yakhafuna laumata laim. Mereka dalam keadaan ketakutan. Oleh sebab itu tentunya, wallahi, ketika kita semakin menjauh dari para prinsip para sahabat, jauh daripada as-sunnah, maka kita takut. Apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menimpa kita. ghuzaun ke ghuzail bahar. Bui seperti bui lautan. Banyak namun tidak mempunyai makna. Banyak namun tidak mempunyai izzah sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyatakan ka'annahum mereka itu kaum muslimin nanti seperti makanan ka'annahum ta'amun fil qas'ah seperti makanan yang ada di dalam nampan yang setiap orang menikmati kaum muslimin dengan tanpa ketakutan menikmati dengan begitu lezatnya ini tentunya memang karena mereka jauh daripada as maka wallahi ketika mereka mengikuti para sahabat maka izzah kaum muslimin akan kembali dan ini janji Allah Subhanahu wa taala walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an dan memang ini yang harus kita perjuangkan. Prinsip para sahabat, prinsip salaf. Ini memang yang harus kita perjuangkan Dan kita yakini ini merupakan satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada izzah. Kepada kemuliaan yang hakiki. Tapi, wallahi, ketika kita jauh daripada prinsip para sahabat, maka wallahi ini hanya akan menyampaikan kita kepada kebinasaan, kepada perpecahan dan kita takut ini merupakan azab atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, azakumullah jami'an. Akhir kata kembali kita ingatkan bahwasanya memang dengan kita semangat untuk mencari ilmu, talabul ilmi, maka Allah ini yang akan mengarahkan kita. Namun ketika semangat talabul ilmi kita lemah, semangat untuk mencari ilmu kita lemah, maka ini yang akan menjatuhkan atau hanya akan menjauhkan kita daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, azakumullah jami'an, bangkitnya kaum muslimin untuk semangat atau bangkitnya kaum muslimin untuk bertolabul ilmi mencari ilmu. Ini merupakan awal pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita jadikan diri kita sebagai pelopor untuk menghidupkan semangat belajar ilmu semangat untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Kita tidak ingin tentunya untuk Allah jatuhkan derajat kita. Namun kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya tidak akan terjadi ketika kita jauh daripada al-ilmu dan yang juga harus kita perhatikan, jami'an, seringkali kita ini meneriakkan Al-Qur'an sunnah, Al-Qur'an sunnah. Namun kadang-kala kita jarang jarang untuk memperhatikan Al-Qur'an dan sunnah dalam artian untuk Al-Qur'an semuanya kita lemah dan semangat kita untuk menghafal lemah. Bahkan ada di antara kita yang kadang-kadang kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Dan tidak mau, tidak terbangkitkan Semangatnya untuk bisa membaca Al-Quran dan harus bisa membaca Al-Quran. Dan bahkan kadang kadang di antara mereka tidak ada yang memiliki mushaf ataupun Al-Quran. Dan ada yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau ini terjadi bagaimana? Mereka menyatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita pelajari. Kita pelajari Al-Quran. Secara keseluruhan tentunya. dan Secara tajwid dan juga amalan secara amalnya kita amalkan dan juga kita pelajari. Kita pelajari bagaimana cara membaca Al-Quran. Dan kita harus bisa mampu. Dan tentunya aib. Dan sangat aib. Wallahi aib. Ketika dia tidak, tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Oleh sebab itu harus dan wajib bagi kita untuk mampu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua kita memperhatikan as-sunnah. Kita bangkitkan semangat kita untuk memiliki kitab-kitab as-sunnah. Kita sering melihatkan Al-Quran wa sunnah. Ala fahmi sahabat namun kadang-kala kita tidak memiliki kitab-kitab. Kita upayakan semampu kita untuk membeli kitab-kitab yang banyak menuliskan kepada kita hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mampu menghafal, kita hafalkan. Kita hafalkan Al-Quran, kita hafalkan hadis. Memang ini yang jauh dari para kaum muslimin. Kalau kita menengok ke perpustakaan kaum muslimin, siapa yang memiliki Sahih Al-Bukhari? Siapa yang memiliki Sahih Muslim? Siapa yang memiliki Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Al-Imam Ahmad? Atau yang lainnya? Apalagi kitab-kitab yang lain, kitab hadis begitu banyak nama kita subhanallah jauh dari kaum muslimin. Musnad Al-Imam al ah, ah, Musnad Al-Humaydi atau kitab-kitab yang lainnya. Oleh sebab itu harus ada semangat dalam hati kita. Semangat dalam hati kita untuk benar-benar kita mengembalikan kita kembali kepada Al-Quran, Sunnah, ala pahamu Sahabah, dan juga kita kembalikan semangat kita untuk mampu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga mempelajari Al-Hadis. Dan ini tentunya hal yang seperti ini sangat membutuhkan bimbingan. Dan kita ingat apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Syafi'i adanya irsyadu ustadin, adanya orang yang membimbing. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk mencari para ulama, berhubungan dengan para ulama kalau kita mampu. Atau kita berhubungan dengan orang-orang yang saleh. Yaitu orang-orang talibul ilmi yang semangat untuk mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan memang, akhwati fillah, dengan semakin tingginya semangat talabul ilmi kita, maka insya Allah, izzah, pintu kemuliaan itu akan semakin terbuka. Dan pertolongan Allah itu insya Allah akan semakin dekat kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan dan saya mohon maaf dari seluruh kesalahan yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.